Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ismail Abad Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol Wallahi alladhi la ilaha illahu In kuntu la'atamidu bikabidi alal ardi minal ju' Wa in kuntu la'asudul hajaru ala batani batani minal ju' walaqad qa'adtu ala tariqihim alladhi yakhrujuna min samarra bi alaihi wasallam fatabassama hina rani wa ma fi wajhi wa ma fi nafsi summa qol atahirin qultu labbaika ya rasulullah qala al ilham ومضى فاتبعته فدخل فاستأذنا فأذنا فأذنا لي فدخلت فوجد لبنا في قدها فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أباهر قلت لا بك يا رسول الله قال الحق إلى أهل السفاح فادعوهم لي قال وأهل الصفة أطياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها Fasa'ani dhalika faqultu wa ma hadzal laban fi ahli suffah kuntu ahaqqu an usiba min hadzal labani syarbatan aw taq syarbatan ataqawwa biha fa idza ja'u wa amaruni fa kuntu ana utihim wa ma asa min hadzal laban Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddu. Fa'ataituhum fata'autuhum fa'akbalu wastadanu. Fa'adina lahum wa akhadhu majalisahum minal baiti qal ya abahirin. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qal khud fa'atihim. Qala fa'akhadtu qadaha faj'altu u'tihi ar-rajula fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya al-qadah fa'tihi ar-rajula fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya al-qadah fayashrabu hatta yarwa thumma yaruddu alayya al-qadah hatta an duhaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya القدح وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يديه فنظر إلي فتبسم فقال آبا هر آبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فعدت فشربت فقال usrob fasyaribtu fama jala yaqul isrob isrob fasyaribtu fama jala yaqul usrob isrob isrob hatta qultu la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajitu lahu maslaka qal fa'arini fa'ataituhu al qadha fa hamidallahu ta'ala fasamma wa syaribal fadlah rawahul bukhari جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال berkata Imam Nawawi semoga Allah taala merahmatinya dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya dia berkata wallahi alladzi la ilaha illahu إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu demi Allah yang tidak ada ilah Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia sesungguhnya aku benar-benar bertumpukan dengan dengan hatiku di atas bumi karena kelaparan وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع Bahkan terkadang aku benar-benar mengikat batu sekuat-kuatnya di atas perutku karena kelaparan. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim. Maka benar-benar pernah suatu hari aku duduk di jalan mereka. Alladhi yakhrujuna minhu. Jalan di mana mereka senantiasa keluar darinya. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني maka lewatlah di hadapanku Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau tersenyum ketika melihatku kisah ini ikhwan rahimakumullah adalah kisah pengalaman pribadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bagaimana bagaimana Abu Hurairah senantiasa kelaparan Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah masuk Islam dia mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan tidak bekerja sebagaimana para sahabat beliau senantiasa berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau bergabung dengan ashab suffah dengan ahli suffah yakni orang-orang yang mereka tinggal di pelataran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hijrah membawa agamanya berlari daripada fitnah dan tidak memiliki kerabat maupun sanak saudara di Madinah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan tentang dirinya bahwa dia senantiasa kelaparan bahkan terkadang <clears throat> dia itu <clears throat> tergolek, tergeletak karena kelaparan. Bahkan terkadang dia ikat dengan batu perutnya sekencang-kencangnya <clears throat> untuk menahan rasa laparnya. Maka dia menceritakan bahwasanya pada suatu hari dia ditimpa kelaparan yang bersangatan. Maka dia duduk di jalan di tempat lalu-lalang kaum muslimin dengan harapan semoga ada yang membawa dia makan. Subhanallah. Maka lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu Abu Hurairah kelaparan, maka Rasulullah tersenyum melihatnya. Berkata Abu Hurairah, wa'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi dia tahu melihat wajahku apa yang di benakku apa yang dalam hatiku dia tahu wah oh, saya kelaparan subhanallah dan lihatlah bagaimana izzahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala walaupun dia kelaparan tapi dia tidak minta begitu sungkannya mereka meminta Makanya orang-orang miskin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mahrum. Al-mahrum adalah orang-orang miskin tapi tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang nggak tahu dia itu miskin. Tidak pernah dia meminta. Ini adalah orang miskin yang wajib dibantu. Mereka memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan orang-orang minta. Kata Allah, la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak pernah minta-minta kepada manusia. Begitu beratnya mereka mengatakan meminta, mengatakan berilah. Yahsabuhu yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang enggak tahu menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya yang bercukup berkecukupan karena ifahnya diri mereka. Subhanallah ini menunjukkan ketinggian jiwa. Ada orang-orang yang memang memiliki jiwa yang tinggi walaupun tidak berpunya. Abu Hurairah dari golongan mereka. Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala kelaparan, tapi dia enggan meminta-minta. Dia duduk bertawakal kepada Allah SWT setelah dia berikhtiar dia keluar dari masjid dia keluar berikhtiar dia nggak tahu apa yang berbuat kecuali duduk semoga Allah SWT memberikan rezeki baginya dari salah seorang hamba hamba Allah SWT ini menunjukkan seorang harus berikhtiar untuk cari makan dia nggak boleh berdiam di masjid dia harus keluar Maka lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Rasulullah adalah orang yang sangat mengetahui psikologi manusia. Dia sangat mengetahui tipe-tipe para sahabat. Begitu, ya ini tentunya karena kecerdikan Rasulullah, karena kepintaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, firasat yang tepat. Maka dia tersenyum ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dia dapat membaca keinginan Abu Hurairah apa yang terdapat dalam hatinya dari wajah Abu Hurairah radhiyallahu taala maka berkata Rasulullah Abahirin Rasulullah menyerunya dengan gelar disingkat untuk menunjukkan keakraban Hurairatun disingkat jadi Hir Abahirin Abu Hurairah disingkat untuk lebih akrab dia katakan ya Abahirin Abahirin Kata-kata aba di sini ada huruf yang tersembunyi, huruf nida ianya tersembunyi. Asalnya ia abahirin, abahirin, wahai Abu Hurairah. Qultu maka aku berkata, labbaik ya Rasulullah. Kata-kata labbaik memiliki makna eh, ta'zim kepada yang menyeru labbaik eh, Artinya aku mendatangi seruanmu Labbaika ya Rasulullah Aku bersiap Untuk mengabdi kepadamu ya Rasulullah Mendatangi seruanmu Dengan senang Qala berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ilhaq ikuti aku Wa madha Dan dia pun berjalan Fattaba'tuhu Maka aku pun mengikutinya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fasta'zana Maka dia masuk dan dia minta izin. Fa'adina li fadakhaltu. Kemudian aku pun diizinkan untuk masuk besertanya. Fawajada banan fi qadahin. Ya dapat di rumahnya ada laban, ada susu yang diperas dalam tempat, dalam wadah yang disebut qadah dalam bahasa Arabnya. Biasanya terbuat dari kulit. Faqala maka Rasulullah bertanya, "Min aina hadzal laban?" Dari mana susu ini asalnya? Beliau bertanya. Karena beliau khawatir jangan-jangan susu tersebut adalah merupakan sedekah. Kalau sedekah dia tidak boleh makan. Haram Rasulullah makan sedekah. Maka beliau berhati-hati dalam perkara ini. Maka beliau bertanya, "Min aina hadzal laban?" Dari mana datangnya susu ini? Apakah sedekah? Qalu ahdahu laka fulanun aw fulana. Yani ahli keluarga tersebut menjawab ini adalah susu yang dihadiahkan oleh si fulan atau si fulana berarti hadiah Qala maka Rasulullah SAW berkata Abahirin Wahai Abu Hurairah Qultu labbaik ya Rasulullah Aku katakan Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah Qala ilhaq ila ahli suffah Fad'uhum li Pergilah Berangkatlah temui as, temui ahlu sufah panggillah mereka semua undang mereka semua untukku susunya nggak banyak cuma sedikit saja cukup untuk dua orang saja karena khodah ini kebanyakan paling banyak maksimal tempat air yang bisa untuk dua orang minum kata Rasulullah Abu Hurairah pergi berangkat undang untuk semua ashabu sufah untuk aku bawa kemari. Kala berkata Abu Hurairah dan dia menceritakan siapa ahlu Sufa. wa ahlu suffati adiyah wal islam ahlu Sufa adalah tamu-tamu dalam islam mereka hijrah tidak punya keluarga tidak membawa harta dan tidak mengenal seorang pun وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم Ahlu Sufa ini kalau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah maka sedekah ini dia kirimkan kepada mereka biar mereka yang makan semua dia tidak makan sadaqah walam yatanawal minha syai'an dan dia tidak pernah makan sedekah sedikit juga pun karena sedekah adalah merupakan ausakhun nas kotoran manusia dan Rasulullah tidak layak menerimanya bahkan ketika cucunya Hasan memakan kurma yang berupa zakat berkata Rasulullah kepada cucunya Hasan kahin kah keluarkan keluarkan berhenti berhenti sesungguhnya kita tidak layak makan sedekah wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha tapi jika datang kepada beliau hadiah yang dikirimkan kepada beliau, maka Rasulullah kebiasaannya ikut merasakan hadiah tersebut, ikut memakannya. Fasa'ani dzalika maka seruan Nabi ini agar aku memanggil ahlu sufah adalah merupakan seruan yang membuat aku merasa khawatir merasa takut. Fakultu, wa ma hadzal labanu fi ahli suffah? Aku berkata dalam hatiku, apalah arti susu ini dibandingkan ahli suffah yang banyak? kuntu ahaqqa an usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha sesungguhnya aku rasa aku yang paling berhak untuk menegak satu kali tegukan saja daripada susu ini dengannya aku akan melangsungkan kehidupanku akan menjadi kuat dengannya fa idza ja'u wa fa fakuntu ana u'tihim tapi bagaimana jika mereka datang dan beliau akan perintahkan aku untuk berikan kepada mereka wa ma asa an yablughuni min hadzal laban jangan-jangan enggak sampai susu ini kepada aku tuh habis untuk mereka saja Kata Abu Hurairah, subhanallah. Ini keberatan dia dalam hatinya diterangkan kepada kita. Subhanallah. Ini menunjukkan orang biasanya dia lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Subhanallah. Tapi lihatlah ketika berhadapan antara kecintaan Abu Hurairah terhadap dirinya dengan perintah Nabi, dia minggir. Apa kata dia? Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun. Tetapi yang namanya ketaatan kepada Rasulullah adalah perkara yang harus diperbuat. Tuhan Allah Ini pelajaran yang dapat kita ambil, kita jadikan sebagai hikmah, panduan bahwasanya kalau bertentangan antara keinginan hati kita dengan sunnah Rasulullah buang jauh-jauh kepentingan diri keinginan hati ikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana Abu Hurairah dia katakan Walaupun hati ini mengatakan alangkah alangkah sialnya jika aku nggak dapat, aku yang paling berhak, aku paling haus. Jika mereka semua belum sampai nanti ke aku telah habis. Tapi yang namanya ketaatan kepada Rasulullah harus subhanallah. Dan lihatlah ketaatan para sahabat terhadap perintah Rasulullah, begitu taatnya mereka. Subhanallah. Sampai-sampai Abu Hurairah ini pernah Rasulullah berbicara kepada seorang di masjid, ijlis, duduk. Dia jalan di tengah jalan, seketika dia duduk di tempat. Dia khawatir jangan-jangan dia yang diperintahkan untuk duduk. Subhanallah. Eh jelas duduk. Di tengah jalan dia seketika duduk. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa mereka taatnya kepada Rasulullah SAW dan itu yang membuat mereka mulia Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berbeda dengan kondisi kaum muslimin yang jauh daripada sunnah Nabi Nya yang mulia perintah-perintah Nabi mereka buang jauh-jauh. Yang enggak ada perintah Nabi paling gemar mereka buat. Dan diperintahkan mereka buang jauh-jauh. Yang enggak diperintah senang kali buatnya. Allah musta'an. Fa ataituhum fad'autuhum maka aku pun mendatangi mereka. Kusuruh mereka. Fa Faqbalu wasta'dhanu mereka pun datang sebelumnya mereka minta izin. Dan ini menunjukkan wajibnya minta izin sebelum masuk rumah seseorang. Tidak boleh seorang masuk rumah tanpa izin Fa'adina lahum maka mereka diberikan izin wa akhadhu majalisahum minal baiti mereka pun masing-masing mengambil posisi mengambil tempat memenuhi rumah qala maka Rasulullah berkata ya Aba Hirrin Kalau tadi enggak disebutkan ianya ini disebutkan. Tadi tersembunyi. Abu Hirin ini langsung, "Ya Abu Hirin, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah." Kukatakan, "Iya ya Rasulullah, aku memenuhi seruan." Qala, "Khudh fa'atihim." Ambil susu ini, berikan mereka. Qala fa'akhadtu al-qadaha. Berkata Abu Rera, "Maka aku segera ambil tempat tersebut." Ya, wadah tersebut فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى maka aku mulai memberikan seseorang laki-laki dia minum sampai dia puas thumma yaruddu alayya alqadah kemudian dia kembalikan kepadaku tempat tersebut fa'atihi rajula fayashrabu hatta yarwa kuberikan lagi yang lain dia minum sampai dia kenyang thumma yaruddu alayya alqadah sampai dia kembalikan tempat itu kepada kepadaku fayashrabu hatta yarwa thumma yardu alayya alqadah begitulah seterusnya dia berikan seorang demi seorang sampai kenyang mereka sudah ah, lepas dahaganya bahkan kenyang dikembalikan kepada Abu Hurairah hatta tahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya alqaum kulluhum semua satu persatu dia gilir Semuanya telah kenyang sampailah giliran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkeliling dia, ya, beratur satu demi satu, satu demi satu, mengikuti urutan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya susu yang begitu sedikitnya, tapi Subhanallah semuanya dapat. Ini menunjukkan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad rawiyal qaum kulluhum, semua mereka telah merasa kenyang. Fa akhadhal qadaha fa wada'ahu ala yadayhi. Dia ambil ketika itu tempat tersebut, dia pegang dengan dua tangan. Dia mau minum. Fa nadhara ilayya fatabassam. Rasulullah lihat Abu Hurairah. Kemudian beliau pun tersenyum. Faqala Abu Hirin, maka beliau berkata, "Wahai Abu Hir, Abu Abu Hurairah, Labbaik qultu labbaik ya Rasulullah. Aku berkata, aku memenuhi seruanmu ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta. Tidak ada yang tersisa kecuali aku dan kau saja. Kita berdua. Semua udah kenyang mereka. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Berkata Abu Hurairah, benar engkau ya Rasulullah. Qala uq'ud fashrab. Duduk dan minum. Duduklah engkau dan minum ini. faqa'adtu fasharibtu maka aku duduk aku pun minum jadi Rasulullah mendahulukan Abu Hurairah padahal giliran beliau sallallahu alaihi wasallam qala faqala ishrab kemudian setelah aku minum Rasulullah berkata kembali kamu minum kembali fasharibtu fama zala yaqulu ishrab hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan dan dia terus menerus berkata kepadaku minum minum, minum sampai aku nyerah dan katakan ya Rasulullah, enggak ada lagi tempat, telah full. Subhanallah. Ini menunjukkan seorang boleh menikmati makan sampai dia kenyang. Abu Hurairah kenyang. Rasulullah juga pernah kenyang. Tidak tercela, ya. Walaupun yang lebih baik adalah hal ini diperbuat sesekali, bukan terus-menerus. Qala fa'arini fa'ataituhul qadaha. Kata Rasulullah, tunjukkan aku mana tadi tempat susu tadi, mana wadah tadi. Maka aku berikan kepadanya. Fahamadal fahamidallah taala. Maka dia memuji Allah subhanahu wa taala. Wasamma dia mengucapkan Bismillah. wasyaribal fadlah. Kemudian dia pun meminum sisa daripada susu tersebut. Subhanallah satu tempat rame-rame ini menunjukkan bahwasannya bukanlah aib menurut tradisi mereka apalagi kita sama kaum muslimin satu gelas antum kongsi berdua bertiga berempat bukanlah aib ya Rasulullah dan para sahabat semua satu lubang rame-rame mereka ganti-gantian subhanallah tidak tercela dan tidak aib mungkin negeri kita tuh aib sekali nggak boleh kalau orang udah minum jangan sentuh nanti TBC kamu Ya, padahal orang-orang beriman seorang mukmin tahir, bekas minum orang beriman itu suci. Baik ikhwan rahimakumullah. Hadis yang panjang ini memberikan banyak sekali kepada kita pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini. Kita akan baca satu demi persatu yang dapat digali oleh Syekh Salim Ibn Al-Hilali hafizahullah taala. Berkata Syekh Salim Fiqul hadis كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من التصريح وإظهارها menyembunyikan keinginan dan menjelaskannya dengan cara talwih dengan isyarat bahasa isyarat lebih utama daripada terang-terangan Ini adab. Ya. Daripada antum langsung minta, Pak saya lapar kali Pak, tolonglah beri saya makan. Ya. Kalau antum yang kelaparan, antum punya hak demikian, berkata demikian. Tetapi yang lebih utama adalah talwih dengan bahasa-bahasa kiasan dengan tidak ditampakkan dengan disembunyikan lebih utama Abu Hurairah mengatakan Rasul lewat, ya Rasulullah saya lapar ke Rasulullah. Enggak. Subhanallah. Ini adab, ini akhlak menunjukkan ketinggian diri, kemuliaan diri. Allah musta'an. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berjiwa mulia, berjiwa tinggi. Yang kedua, takrimur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil fuqara min ashabihi wa atina'uhu bihim Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah berupaya memuliakan para sahabat-sahabat yang miskin. Bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap para sahabat-sahabat yang miskin. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin tidaklah memperhatikan rakyatnya yang kekurangan, yang kelaparan. Subhanallah. Itulah sebenarnya pemimpin yang hak. Pemimpin yang hak memperhatikan rakyatnya. Subhanallah. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ketika dia menjadi khalifah demi Allah, kalau sampai ada satu ekor kambing di sungai Efrat sana di Irak, kelaparan dan mati gara-gara itu, pastilah Allah akan tanyakan Umar tentangnya. Kambing mati Umar ditanyakan. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan subhanallah jika telah masuk Islam ke dalam hati baris seorang pemimpin dia akan merubah sebelum menjadi pemimpin yang begitu rahmatnya kepada rakyatnya bukan malah kebalikannya menzalimi rakyatnya rakyatnya kelaparan dia tidur di atas kemewahan kesenangan ya Allah musta'an yang ketiga, sebut mu'jizat takfir at-ta'am Rasulullah sallallahu Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di antara sekian mukjizatnya adalah memperbanyak makanan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya sekali, berapa kali terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah berikan banyak mujizat. Bahkan setiap mujizat yang diberikan kepada Nabi Nabi sebelum Rasulullah SAW juga Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada umatnya. Ya. Jika ada yang dibakar tidak mempan dengan api Ibrahim alaihissalam, maka di antara umat Nabi ada yang dibakar tidak mempan. Seperti Abu Muslim al-Khawlani dari Yaman ketika dibakar oleh Aswad al-Insi yang mengaku menjadi nabi palsu nggak terbakar. Akhirnya ditinggalkan Yaman dengan selamat menuju Rasulullah dan dia dapat ya Rasulullah telah meninggal. Musa dengan tongkat yang memukulkan kepada batu maka keluar dari batu itu air. Masih ada banyak sekali peluang kemungkinan batu-batu itu dalamnya ada rongga-rongga yang bisa mengeluarkan air. Tapi Rasulullah Hasan lebih daripada itu. Dari tangannya dia letakkan memancar dari arah sela-sela jarinya air. Subhanallah. Banyak sekali yang tidak dapat kita bahas di sini secara umum. Sulaiman berbicara kepada binatang, maka Rasulullah pun demikian. Mengadu kepadanya unta karena senantiasa dibebani oleh tuannya dengan beban yang berat. Diberi makanan sedikit, maka Rasulullah berkata, saya pemilik unta ini?" Maka ada yang berkata, "Saya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wahai fulan, kasihanilah makhluk-makhluk Allah ini. Kau berikan dia makanan sedikit, kau berikan dia beban yang berat, Masih banyak lagi ikhwan rahimakumullah. Ya. Mujizat Rasulullah SAW ya. ketika dia berpidato di atas mimbar yang baru dia tinggalkan tempat mimbar dia berdiri yang lama yang terbuat dari apa namanya tung apa kita bilang tungkul ya apa dia bilang kalau pohon dipotong apa namanya Hah? apa kerasikan itu? tunggul Tunggul kurma itu menangis-nangis jadi-jadinya. terhiwa hiba semua sahabat mendengar Rasul datang mendiamkannya sebagaimana mendiamkan anak-anak. Subhanallah, itu menunjukkan keberkahan Rasulullah. Sampai subhanallah, tempat dia berdiri itu pohon kurma jadi tunggul menangis ketika ditinggalkan. Subhanallah. Batu-batu itu ikhwan rahimakumullah ada yang terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar. Kata Allah, sesungguhnya di antara batu batu ada yang mengalirkan air-air. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antaranya ada yang terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda-benda yang kita anggap ini benda mati semua tempat kita berdiri, tempat kita sholat itu mendatangkan apa namanya amalan saleh yang kita perbuat membawa keberkahan bagi mereka. Subhanallah. Dan kelak mereka akan menjadi saksi di hari kiamat. Kebalikannya tempat-tempat yang dibuat untuk zina itu tempat-tempat yang sial. Waliyadzubillah berbuat mesum padanya. Rumah-rumah yang dibuat seperti itu dibuat padanya judi. Ini tempat-tempat yang sial. Amalan tersebut membuat sial tempat-tempat seperti itu. Subhanallah. Allah musta'an. Baik. Terlanjutkan. سؤال الرجل عما يجده في بيته مما لا عهد له به يترتب على ذلك مقتضى seorang yang masuk ke rumahnya kemudian didapati sesuatu makanan yang terhidang atau sesuatu hal yang dianggapnya asing hendaklah ditanyakan dari mana datangnya ini jangan langsung diterima tanyakan dari mana asalnya supaya tahu dan jelas apa yang harus diperbuat Subhanallah. Jangan-jangan barang curian, jangan-jangan punya tetangga, jangan-jangan punya orang nitip dan seterusnya. Tanyakan terlebih dahulu. Kata Rasulullah ketika masuk ke rumahnya dia dapat ada susu dari mana asalnya? Dari mana asalnya? mana. Kemudian hurmatus sadaqati ala Rasulillah wa jawazul hadiyatillah. ولذلك سأل عن قدح اللبن فلما أخبر بأنه هدية قبله Hadis ini menunjukkan haramnya sedekah bagi Rasulullah dan boleh bagi beliau menerima dia. Karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya, bertanya tentang masalah susu ini dikatakan hadiah, dia ikut meminumnya. Subhanallah. Nabi tidak menerima sedekah. Beliau menerima hadiah. Kemudian kata Syekh Salim, "Tadamman al-hadits jumlatan min adab at-ta'am wa syarab." Hadis ini mengandung berbagai macam adab dalam makan minum. Di antaranya as-sunnatu 'inda syurb al-julus. Dianjurkan sunnahnya, sunnahnya ketika minum adalah duduk. وقد ثبت النهي عن الشرب قائما في جملة أحاديث صحيحة وهو للتحريم terdapat hadis-hadis yang banyak tentang larangan minum berdiri dan dia hukumnya adalah haram walaupun ini khilaf antara ulama sebagian mengharamkan, sebagian mengatakan makruh. Ya, seperti Syekh Muhammad Shalih mengatakan sulit mengatakan haram, berat mengatakan haram dalam syarah kitab uh, Bulughul Maram ketika menjelaskan tentang masalah eh, la yashrabanna ahadukum qaiman dalam sahih Muslim janganlah salah seorang kalian minum berdiri kata dia ini hadis larangan nah, hukum masalah larangan adalah haram tetapi ada hadis-hadis menunjukkan Rasulullah minum berdiri maka tentulah kalau anda kata ini haram mutlak akan bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah minum berdiri maka berat bagi kita mengatakan haram dan itu mazhab jumhur jumhur tidak mengharamkan tapi dibenci makruh ada dua hadis yang menceritakan Rasulullah minum berdiri ketika minum zam-zam sekali yang kedua ketika dia mengambil air dari satu wadah dan dia minum akan berdiri dua-dua hadis yang sahih yang kedua khadimul qawmi idza adara alaihim syaraban tanawal ina من كل واحد ثم يدفعه لمن يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من امتحان الضيف yang namanya pelayan bagi suatu kaum yang melayani suatu kaum hendaklah dia yang memberikan minuman kepada mereka satu demi satu ya. jangan mereka dibiarkan untuk saling memberi memberi karena ini dianggap dalam tradisi mereka merendahkan tamu tapi hendaklah dia yang memberikan jamuan. Pergilah antum ke rumah-rumah ulama. Apalagi ulama-ulama di Arab. Antum terus menerus itu standby di tangan dia, Pak. Itu ceret standby. Diserap, diminum. Kalau habis, dikasih lagi. Habis, dia kasih lagi. Kalau antum nggak bilang cukup, dia akan kasih terus. Dengan itu mereka menganggap mulia Kemudian yang ketiga istihbabu al-ard al-dhaif al tizada min at-ta'am wa syarab dianjurkan bagi tuan rumah untuk menawarkan kepada tamunya untuk tambah tambah pak silakan tambah tambah silakan karena Rasulullah katakan kepada Hurairah tambah tambah jadi jangan antum jadi ke rumah bakhil kali. Pak, cuman ini makan kami, Pak. Tolonglah pikir-pikir yang belakang belum makan. Jangan. Diam-diam aja antum. Nah, nah, Ada pun dalam masalah isar ini perbuat oleh bangsa Arab mencengangkan kita. Mereka begitu mendahulukan tamu. Ini payah kita dapat di dalam orang-orang ajam ini adalah kekhasian, keistimewaan bangsa Arab. Begitu mereka muliakan tamu sampai mereka rela berkorban. Ya. Artinya unta yang satu itu pun yang ada kalau ada datang tamu yang dia muliakan dia rela sembeli unta itu. Abdullah bin Mubarak datang tamu yang begitu dia muliakan seorang alim besar cuma satu untanya dia siap-siap menyembeli untanya kata istrinya ini cuma satu tungganganmu Kenapa kau rela korban? Kata dia, kau berangkat ke rumah orang tuamu sana. Diceraikan. Hmm. Dia sembeli, dia potong. Subhanallah. Tak berapa lama datang orang kaya yang dermawan punya anak gadis yang cantik jadi tenawar kepada dia anak gadisnya untuk dinikahi. Bahkan diberikan 10 ekor unta gantinya. Subhanallah karena isarnya kepada tamu dalam rangka mengamalkan minta agama istrinya kikir ini pecat langsung dan nampaknya apa sepuluh unta diberikan diberikan harta Allah barak subhanallah yang kita mau ambil adalah bagaimana mereka memuliakan tamu sampai ada sahabat yang ketika Rasulullah dalam kondisi kekurangan ada orang-orang yang ingin dijamu kata Rasulullah malam ini siapa yang beri jamu tamu ini dia kelaparan itu semuanya sahabat payah angkat tangan satu orang saya lupa namanya saya Rasulullah dia bawa ke rumahnya dia hidangkan makanan dia buat lampu itu betul-betul kecil sekali dia dihidangkannya di situ piring dihidangkan piring untuk dia seolah-olah dia makan sama-sama padahal nggak ada yang dia makan subhanallah ini kayaknya kalau kita aduh subhanallah jauh sekali mereka tinggi budaya berpikir mereka tinggi sifat ketermohonan mereka dia pura-pura aja makan nggak ada yang dia makan subhanallah kita membaca seperti gini kadang-kadang terpikir apa ada manusia seperti mereka itu ada ya kawan zaman kita ini aja yang memang zaman ghalaba alaina syuh yakni kita ditimpa sifat kekikiran yang bersangatan semakin datang zaman semakin dekat kiamat semakin banyak sekali tersebar kekikiran tanda-tanda hari kiamat orang menjadi kikir sekali kemudian jawazul akli syurbi hatta syaba' min ghairi israf بحيث لا يكون ذلك الدين العبدي لأن التخفيف هو الأفضل boleh makan minum kenyang tanpa tanpa harus berlebih-lebihan tapi janganlah ini yang menjadi kebiasaan seorang hamba karena yang lebih utama adalah dia makan sekedarnya yang berikutnya itharul adyaf wal ahl wal khadam ala nafsi min makarim al akhlaq wa syiyam al muttaqin mendahulukan tamu, mendahulukan keluarga kita, kita ke rumah tangga, mendahulukan keluarga, mendahulukan budak-budak kita, pembantu membantu kita daripada diri kita sendiri adalah merupakan tanda-tanda ketinggian akhlak. Nabi terakhir dia sallallahu alaihi wasallam. Ini harus contoh. Biasanya kita sebagai para rumah tangga jadi bos, makan kita pegang. Makanan terhadap kita dulu disajikan, yang lain belakangan lah nggak dapat terserah yang penting kita. Tapi yang lebih ideal adalah pemimpin suatu kaum dia yang paling terakhir dapat. Subhanallah. Kemudian wasya muttaqin itu tanda orang-orang bertakwa. Saqil kaum akhiruhum yang memberikan minuman pada suatu kaum dia yang paling terakhir minum. Yang berikutnya istihbabu syurbis su'ur wa huwa al-fadilatul baqiyatu fil ina. Anjuran dianjurkan meminum sisa daripada minuman yang tersisa di di tempatnya. Subhanallah. Anjurkan. Terkadang kita istri kita itu bertentangan dengan roh Islam. Kalau udah namanya punya tamu, mungkin tamu minum sedikit, masih setengah, jangan minum nak, buang. Ya enggak? itu kita buang itu udah ada gulanya israf itu mubazir kita larang anak kita jangan minum ya kita buang padahal dia masih layak untuk diminum subhanallah kemudian yang bagi tasmiyah fi awal ta'am wa syarab wa hamdillah fi akhirih anjuran agar kita mulai dengan mengucapkan bismillah ketika minum dan mengucapkan alhamdulillah setelahnya Berikutnya al-mad'u idza wasala bait ad-da'i wa darahu la yadkhulu bighairi istidzan. Orang yang diundang jika telah sampai ke rumah yang mengundangnya jangan langsung masuk tanpa izin. Walidzalika sta'dzana ahlu sufa indama wasala buyutan nabi. Karena itulah ahlu sufa mereka minta izin dulu sebelum masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyadap banyak orang enggak tahu adab yang seperti ini banyak orang enggak tahu. Masuk nyelonong aja, kadang ngintip-ngintip jendela. Gini-gini ya. La ilaha illallah karena enggak tahu adab, enggak tahu akhlak. Subhanallah. Kadang dia mau pinjam sesuatu ke rumah. Buka pintu rumah. Assalamualaikum, ketak pintu langsung. Masuk nyelongos. Kadang Assalamualaikum Pak, ada tangga Masa nongakkan kepalanya Pak ada tangga? Di rumah yang namanya rumah itu dibuat sebagai aurat, pembatas supaya orang nggak sembarangan masuk. Subhanallah. Tapi alangkah namanya negeri kita ini, kaum kita ini karena jauh daripada ilmu yang benar, rumah itu transparan dari luar sampai ke belakang nampak semua. Nyuci pun santai depan perempuan-perempuan itu. Subhanallah. Ini aib besar sebenarnya. Ya. Jendela-jendela terbuka, transparan, yang dalam nampak semua. Nggak payah-payah antum mintip nampak dari luar. Ya. Subhanallah. Itu bukan di rumah, di jalan-jalan aja nampak semua. Negeri kita ini, ya Allah musta'an. Enggak banyak musibah menimpa negeri kita ini. Di mana-mana musibah, di mana-mana musibah. Kemudian يستحب للضيف الجلوس في المكان lahu wa kullu insan fi مجلسه alladhi yaliqu bih. setiap tamu hendaklah duduk di tempat yang disiapkan jangan dia milih-milih sendiri datang masuk pilih duduk di mana-mana enggak beradab sedikit sopan Kok disilakan silakan duduk pak duduk di tempat yang disyaratkan ya Ada tempat duduk yang khusus untuk tuan rumah, jangan duduki dia. Tempat dia khusus, jangan duduki. Tengok itu yang namanya siapa namanya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Bapaknya datang ketika itu masih musyrik. Ya, ke rumah putrinya mau duduk di tempat Rasulullah dia tarik. Ini tempat khusus untuk Rasulullah. Eh aku ini bapakmu tu. Iya tapi kau masih najis musyrik. Subhanallah. Kemudian jawazu doa mar'i bi kunyatihi wa tarkhimil ism lima fihi min at-tahabbubi wa tatyibil qulub. Boleh menyeru seorang dengan kunyahnya, dengan kunyah. Dengan memendekkan namanya. Ya. Seperti Aisyah Nabi kalau ingin memanggilnya dengan kata yang lebih dekat, mesra, ya Aisyah. Kalau kita memang dipendekkan semua, nggak ada sama sekali untuk lebih dekat, nggak panjang-panjang namanya Abdurrahman, man, ambil ujungnya aja. Ya, ada yang lebih parah lagi Abdurrahman Dul, Bedul, hilang semua maknanya Bedul dipanggil. Bangsa Arab nggak mereka mendekkan untuk tujuan-tujuan supaya akrab. Ya Aish, Abu Hurairah, ya Abahir, Anas, ya Unais. Kalau pakai apa dia? Tasghir untuk mendekatkan dirinya. Unais. Ya. Dia dianjurkan itu untuk menyuruh seorang anda tidak seru dia dengan namanya tapi dengan nama dengan kurnianya Misalnya bapaknya namanya nama anaknya Fadl, ya Aba Fadl lebih utama daripada untuk panggil namanya. Inilah dia, ikhwan rahimakumullah sekian daripada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh Syekh Salim bin Hilal di dalamnya ya yang juga tentunya pelajaran bagi kita untuk dapat kita terapkan, kita amalkan. Teringatnya saya sudah banyak sekali ilmu kita ini sebenarnya. Ini udah kitab setebal ini udah habis gini. Subhanallah. Berapa tahun kita udah belajar. Tinggal mengamalkannya saja. Subhanallah. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Allah mencela orang-orang Yahudi ketika mereka belajar tidak beramal. Maka tidaklah kita berupaya mengamalkannya. Walaupun sekali dua kali kita kerjakan hadis ini kita dapat itu lebih utama daripada tidak sama sekali. Wallahu taala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Fadal. Silakan. Kasih mikrofon ya, Fadal. Nih, sini. Biar dulu. Baru antum ya. Sunnah. E, bagaimana hukum memakan dan minum di bejana orang-orang kafir? Di mana? E, makan dan minum bersama-sama dengan bejana orang-orang kafir. Oh, Itu sudah sering dibahas. Ya. Intinya, kalaulah memang antum mengetahui mereka terbiasa dengan makan makanan najis, maya dan billah, ya babi, dan sejenisnya anjing, dan sejenisnya pun tahu mereka memang terbiasa dengan itu. Nggak ada warak mereka sedikit pun. Jangan untuk makan makanan yang dimasak dalam bejana-bejana tersebut. Tapi kalaupun antum yakin nggak ada masalah dengan bejananya, mereka pun menghargai kaum muslimin, nggak ada masalah. Ya, <clears throat> seperti sebagian daripada tempat-tempat minum kita, restoran-restoran kita itu miliknya orang kafir. Tapi mereka tahu ini untuk kaum muslimin, mereka khususkan semuanya nggak ada sama sekali. Ya maka boleh. Hukum asalnya boleh sampai datang keyakinan antum memang dia bermasalah. Orang-orangnya bermasalah. Hukum asalnya adalah boleh. Nabi makan makan didakan oleh orang kafir perempuan Yahudi. Dia makan. Ya. Rasulullah juga pernah berwudu dari tempat wadah dari kulit milik seorang perempuan musyrikin. Ya dan dia tidak tanyakan ini pernah dibuat seperti ini atau enggak yang jelas jika secara zahir atau lihat bersih silahkan boleh sampai datang keyakinan bahwasanya memang ini bermasalah baru tinggalkan kalaupun nanti memakainya silahkan anda cuci terlebih dahulu Allah taala alam nah silahkan Ustaz, apakah keharaman untuk sedekah itu kepada Rasulullah juga berlaku kepada alil baitnya dan uh, keturunannya Ustaz. Karena uh, ada beberapa kita dapati seperti Habib itu mereka juga menerima sedekah kata. Baik. Sedekah haram bagi Rasulullah semua keturunannya. Ahlul bait itu adalah keturunan daripada Abbas, ke bawah keturun daripada Ali dan Fatimah ke bawah ya. semua mereka haram makan sedekah kalau anda kata ada Habib yang ngaku keturun Nabi dia paling getol makan sedekah orang ini ahlu bait palsu ini ahlu bait yang nggak tahu diri ini banyak ahlu bait ahlu bait yang palsu atau nggak tahu diri dia kalau anda kata ada sedekah dia yang paling awal dapat. Kalau ada acara dia harus dipanggil. Ya, dia paling banyak jatahnya. Ini tidak benar. Menunjukkan qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, sedikitnya kehormatan dirinya. Allah taala alam. Apakah sampai sekarang ada hal baik? Ada tentunya. Ada hal baik. Sebagian benar, sebagian tidak benar. Sebagian dia punya silsilah sampai kepada Rasulullah seperti Raja Hasan di Maroko, Raja Husain di Jordania yang sudah meninggal. Mereka memang ahlul bait. Jelas dan itu tidak ada yang menafikan. Ada mereka punya silsilah. Taib. Ada juga yang ngaku-ngaku dan ngaku-ngaku malah dia nggak tahu Ahlul bait nggak boleh makan sedekah paling getol makan sedekah. Taib, Allah taala alam. Selesai? Cukup? Taip. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.